penting sekali Pembahasan tentang doa adalah termasuk pembahasan yang sangat penting sekali karena seorang hamba sangat membutuhkan pertolongan Allah Itulah rahasianya Mengapa setelah kena na'budu disusul dengan Wa kena nasta'in Dan selalu kita baca dalam solat Berulang-ulang Karena seorang hamba Tidak akan bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa pertolongannya Bahkan dalam setiap keadaan kita Dalam semua kondisi kita Selalu butuh dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Doa Termasuk ibadah yang sangat agung Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ghafir Wa qala rabbukum du'uni astajib lakum yastakbiruna an ibadati dan Robmu berfirman berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ad-du'a huwal ibadah doa itu adalah ibadah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man lam yas'alillah yaqdab alaih." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Jadi subhanallah apabila kita berdoa kepada Allah maka Allah akan semakin cinta kepada kita sebaliknya apabila kita tidak berdoa kepada Allah maka Allah akan murka kepada kita ini menunjukkan apa luasnya kemurahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala beda dengan makhluk makhluk tidak pantas untuk kita meminta kepadanya kalau kita meminta kepadanya apalagi kalau keseringan maka dia akan menjadi tidak senang kepada kita tetapi Allah maha baik Allah maha pengasih lagi maha penyayang semakin kita berdoa kepadanya maka dia akan semakin cinta kepada kita sebaliknya apabila kita tidak mau berdoa kepadanya maka dia akan murka kepada kita dan apabila kita berdoa kepadanya namun kita juga berdoa kepada selainnya maka itu termasuk kategori menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah ibadah, tidak boleh dipersekutukan Allah dengan siapapun di dalam berdoa. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah berarti dia telah melakukan dosa yang terbesar yaitu dosa syirik. Kalau dia mati sebelum bertobat, dosanya tidak akan diampuni dan statusnya adalah orang yang murtad keluar dari Islam Apabila dia mati sebelum bertobat Maka pasti tempatnya di neraka Dan dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi Wa yaghfiru maduna liman yasha Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya Dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu Bagi siapa yang dia kehendaki Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim tersebut. Dan berdoa kepada selain Allah adalah syirik besar sama saja Apakah seseorang berdoa kepada berhala-berhala maupun berdoa kepada para wali? Apakah berdoa kepada patung-patung atau berdoa kepada para nabi? Bahkan tidak ada bedanya berdoa kepada syaitan maupun berdoa kepada malaikat. Karena Allah tidak ridho dipersekutukan walaupun dengan makhluk yang paling terdekat dengannya. Demikian pula sama saja termasuk kesyirikan apabila kita memohon hajat kepada makhluk ataukah hanya menjadikannya sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah ulama seluruhnya sepakat tidak ada perbedaan pendapat itu adalah termasuk kategori syirik besar yang akan menyebabkan pelakunya keluar dari Islam apabila dia mati sebelum bertobat, dosanya tidak akan diampuni dan dia akan kekal di dalam neraka wal jadi inilah pentingnya doa oleh karena itu perlu kita berikan perhatian yang besar dalam permasalahan berdoa. Kemudian jemaah sekalian, doa yang terbaik adalah yang berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama telah menulis buku-buku khusus di antaranya buku berjudul al adzkar karya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Demikian pula Tuhfatul Akhyar karya Syekh Saleh eh, Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala dan juga buku yang terkenal Hisnul Muslim karya Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani dan para ulama yang lainnya menulis buku-buku khusus tentang doa yang berasal dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ibadah harus berdasarkan ittiba' harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu sangat penting kita mengetahui zikir-zikir dan doa-doa yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah khususnya setelah melakukan solat lima waktu. Maka inilah yang akan kita bahas hari ini. Penulis berkata, al-adhkaru wal ad'iyatul masyru'ah ba'da salah zikir-zikir dan doa-doa yang disyariatkan setelah solat. Kemudian beliau menyebutkan satu persatu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang zikir-zikir dan doa setelah solat. Hadis yang pertama, An Thauban radhiyallahu anhu qala dari sahabat yang mulia Thauban, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat maka beliau beristighfar tiga kali beliau beristighfar tiga kali inilah yang hendaklah kita baca setelah salat jamaah sekalian apa hikmahnya beristighfar setelah salat Bukankah kita baru saja beribadah Bukan baru saja melakukan dosa Orang kalau melakukan dosa Kemudian beristighfar Sudah seharusnya dia lakukan Dan bertobat kepada Allah Tetapi di sini baru saja beribadah Namun Dianjurkan untuk istighfar Kenapa jemaah sekalian? Karena bisa jadi dalam ibadah kita banyak kekurangan-kekurangan dalam ibadah kita banyak kekurangan-kekurangan dan juga ibadah itu adalah kenikmatan hikmah yang lainnya jadi hikmah yang pertama karena ibadah kita banyak kekurangan sehingga kita perlu mohon ampun kepada Allah dan hikmah yang kedua ibadah itu adalah kenikmatan dan kenikmatan harus disyukuri maka jangan sampai Kesyukuran kita terhadap nikmat Allah itu ternyata banyak kekurangan. Oleh karena itu kita iringi dengan istighfar. Itu sama persis seperti kita keluar dari WC. Kita keluar dari WC juga bukan karena baru saja berbuat dosa tidak. Namun doanya di situ sama. Gufranak, ya Allah kami mohon ampun kepadamu. Karena apa? Kita baru saja mendapatkan nikmat yang besar. Buang hajat itu nikmat yang sangat besar. Sementara kesyukuran kita sangat kurang Oleh karena itu Kita memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iya Kemudian hikmah yang lain bahwasannya Dianjurkan beristighfar Agar kita kemudian tidak menyombongkan diri Dengan ibadah yang kita kerjakan Kenapa? Karena kita sadari Ibadah kita banyak kekurangan Sehingga perlu istighfar Oleh karena itu jangan sampai kita menyombongkan diri Atau ujub karena itu adalah penyakit ahli ibadah. Ahli ibadah itu pada umumnya syaitan sulit menjerumuskannya dalam perbuatan maksiat. Orang yang mungkin sudah rajin sholat, rajin beribadah, atau wanita sudah menutup aurat, sudah pakai jilbab, makin sulit bagi syaitan untuk menjerumuskannya dalam perbuatan dosa. Mau diajak ke kafe-kafe misalkan yang di situ bercampur baur laki-laki dan perempuan atau ke diskotik atau ke tempat-tempat maksiat itu sulit namun ada pintu besar yang lainnya untuk menjerumuskan ahli ibadah dalam perbuatan dosa bahkan bisa lebih besar dari dosa para ahli maksiat yaitu sifat ujub ujub itu artinya kagum terhadap kehebatan dirinya dan dia lupa dengan nikmat Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salahun muhlikat," ada tiga perkara yang membinasakan. Salah satunya beliau menyebutkan adalah ijabul mar'i binafsihi, kekaguman seseorang terhadap dirinya. Dan yang lebih parah lagi kalau dia menyombongkan diri, yaitu dia merasa lebih hebat daripada orang lain. Maka ini hikmahnya kita beristighfar memohon ampun kepada Allah. Jadi ini yang kita baca setelah solat tiga kali. Dan ini sifatnya umum setelah solat wajib maupun solat sunnah kecuali solat witir membaca Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Waqal setelah itu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram Ya Allah, Engkaulah salam yang Maha Selamat. Wa minkas salam dan keselamatan darimu. Tabarakta, Maha berkah Engkau, lagi Maha tinggi. Ya Dzal Jalali wal ikram atau Dzal Jalali wal ikram Tabarakta Dzal Jalali wal ikram Pemilik Al Jalal kemuliaan wal ikram pemuliaan. Baik. Makna doa ini Allahumma antas salam Ya Allah Engkau engkaulah yang maha selamat Maksudnya apa? Maha selamat dari berbagai macam kekurangan Ataupun menjadi kurang Yang tadinya sempurna kemudian menjadi kurang Maka Allah selamat dari itu semuanya Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna Tidak mengandung kekurangan sedikit pun wa minkas salam dan dari mula keselamatan. Artinya kita mengharap keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tabarakta, maha berkah engkau, lagi maha tinggi, yaitu lebih tinggi daripada selainnya, yang lebih baik daripada selainnya. Zal Jalal, pemilik kemuliaan dan keagungan. Al Jalal kemuliaan atau keagungan. Wal Ikram, pemuliaan. Maksudnya Allah memuliakan hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Artinya di situ terkandung doa kita memohon kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingatkan berdoa itu harus memahami makna dan kandungannya. Jangan hanya ucapan lisan yang tidak hadir di dalam hati. Setiap kali kita berdoa, setiap kali kita berzikir, hendaklah dihadirkan di dalam hati dihadirkan di dalam hati jangan hanya di lisan oleh karena itu penting sekali kita memahami makna dan kandungannya baik waqala al-walid dan berkata al-walid lil auza'i aku berkata kepada al-auza'i ini para rawi hadis kaifal istighfar bagaimana beristighfar qala taqul beliau berkata Handalah engkau mengatakan Astagfirullah Astagfirullah Jadi itulah cara beristighfar Setelah solat Ucapkan tiga kali Astagfirullah Astagfirullah Astagfirullah Kemudian disusul dengan Allahumma antas salam Wa minkas salam Tabarakta dhal, jal, jalali wal ikram Baik Ini yang pertama Setelah solat baca ini Kemudian yang kedua an Abi Zubair dari Abu Zubair qala beliau berkata kana Ibn Zubair dahulu Ibn Zubair yaitu Abdullah bin Az-Zubair Ibnu Al-Awwam yaqul fi duburi kulli salatin hina yusallim membaca setiap selesai salat setelah salam apa yang beliau baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang satu saja Tidak ada sekutu baginya Lahul mulku wa lahul hamdu Miliknya lah kerajaan Atau kekuasaan Dan miliknya lah segala pujian Wahuwa ala kulli syai'in qadir Dan dia maha mampu atas segala sesuatu La hawla wa la quwata illa billah Tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah La ilaha illallah Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia Wa la na'budu illa iyyahu Dan kita tidak beribadah kecuali hanya kepadanya Lahun ni'ma wa lahul fadl Wa la'us thana'ul hasan Miliknya lah kenikmatan Miliknya lah keutamaan Dan miliknya lah sanjungan yang baik La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia Kami mengikhlaskan agama hanya kepadanya Yaitu ibadah hanya kepadanya Meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukai Ini subhanallah kalau kita perhatikan Zikir yang sangat agung Yaitu Zikir yang mengandung tauhid Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Kalimat tauhid La ilaha illallah Dan setelahnya itu adalah penyempurna Makna kalimat la ilaha illallah Dan ulama menjelaskan Kalimat la ilaha illallah Adalah satu kalimat yang memiliki dua rukun Kita belum dianggap sebagai orang yang beriman Sampai kita mengamalkan dua rukun ini sebelumnya memahaminya dengan baik kemudian diamalkan dan ulama seluruhnya sepakat siapa yang mengucapkannya tanpa memahami makna dan kandungannya tidak pula mengamalkannya maka tidak bermanfaat baginya walaupun dia berzikir la ilaha illallah seribu kali setiap hari kalau dia tidak paham artinya tidak ada manfaatnya sedikit pun ulama menjelaskan kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua rukun Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan. Yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Artinya apa? Artinya adalah penafikan atau pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Pengingkaran itu maknanya menyalahkan dan menganggap batil segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan yang terkandung dalam kalimat illallah yaitu menetapkan hanya Allah tabaraka wa taala satu-satunya yang patut untuk untuk disembah. Sehingga makna la ilaha illallah adalah la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang patut disembah atau tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca ini dan kita hadirkan di dalam hati maka akan menambah keimanan kita akan semakin mengokohkan tauhid kita tapi kalau baca di lisan saja dan hati tidak hadir maka tidak akan memberikan pengaruh apa-apa jadi pahami dengan bacalah dengan memahami maknanya dan merenungkannya, meresapinya di dalam hati kita dan tentunya diamalkan dengan anggota tubuh. Ini yang dimaksud dengan zikir. Zikir itu adalah diucapkan dengan lisan diagungkan dengan hati dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu hakikat zikir. Kemudian di akhir zikir ini ditegaskan ibadah hanya boleh dipersembahkan kepada Allah yang satu saja walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Waqal dan beliau berkata, yakni Abdullah bin Zubair kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahlil dengannya setiap selesai solat ini tahlil yang benar baca setelah solat atau baca kapan saja secara sendiri-sendiri dan kalau kita perhatikan dari dua hadis yang sudah kita baca ini tidak ada padanya anjuran membacanya secara berjamaah Melainkan sendiri-sendiri Baik Jadi ini zikir yang sangat agung Di dalamnya terkandung Uluhiyah Rububiyah Dan juga Asma wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dalam zikir ini terkandung tiga macam tauhid Pertama tauhid uluhiyah Dalam kalimat la ilaha illallah Demikian pula dalam kalimat wala na'budu illa iyyahu. Demikian pula dalam kalimat mukhlishina lahuddin. Ini uluhiyah, penetapan tauhid uluhiyah. Kemudian penetapan tauhid rububiyah. Itu dalam kalimat lahul mulk, miliknya lah kekuasaan, walahul hamdu dan miliknya lah segala pujian. Apa arti alhamdu? Alhamdu itu adalah wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim mensifatkan yang disembah atau yang dipuji dalam hal ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat kesempurnaan disertai dengan cinta dan pengagungan wa huwa ala kulli syai'in qadir juga penetapan sifat rububiyah Allah yang maha menguasai atas segala sesuatu. La haula wala quwata illa billah juga penetapan sifat rububiyah. Hamba tidak akan bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Allah, baik perkara duniawi maupun perkara akhirat. Jadi dalam kalimat ini terkandung penetapan sifat rububiyah dan pengakuan seorang hamba akan kelemahannya. Demikian pula lahun ni'ma walahul fadl walahul thana'ul hasan juga terdapat penetapan sifat rububiyah miliknya lah kenikmatan yaitu dia yang memberikan nikmat dia juga yang memberikan keutamaan dan dialah yang patut mendapatkan pujian yang baik karena dialah yang memiliki sifat-sifat rububiyah baik dan juga terkandung padanya nama-nama dan sifat Allah yaitu nama Allah itu sendiri dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Jadi dalam rangkaian zikir ini terkandung tiga macam tauhid, uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Baik. Kita masuk zikir yang ketiga. Wa Anwarid Maula Al-Mughirah bin Syu'bah qala Dari Warid maulanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Maula itu artinya bekas budaknya atau yang dia bebaskan dari perbudakan. Qala beliau berkata, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah menulis surat ila Muawiyah radhiyallahu anhu kepada sahabat yang mulia Muawiyah semoga Allah meridhai keduanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faraga minas salati wa qala apabila selesai salat maka beliau mengucapkan salam seraya membaca Jemaah sekalian sebelum kita lanjutkan di sini ada pelajaran yang sangat berharga Al-Mughirah bin Syu'bah adalah seorang sahabat yang termasuk pembesar kaumnya dia adalah pemimpin kaumnya dan Muawiyah adalah raja kaum muslimin ketika itu adalah pemimpin kaum muslimin ketika itu maka seorang bawahan atau seorang dari anggota masyarakat memiliki kewajiban memberikan nasihat kepada penguasa dan nasihat itu harus disampaikan harus disampaikan secara tertutup inilah manhaj ahli sunnati wal jamaah menyampaikan nasihat kepada penguasa secara tertutup. Dan para ulama mengingatkan orang-orang yang menyampaikan nasihat secara terbuka apakah dengan cara berdemonstrasi atau menulis kejelekan pemerintah di media-media baik di media sosial maupun media massa ini adalah manhajnya khawarij manhajnya ahlul bid'ah yang dikenal dengan sebutan khawarij maka hati-hati kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai ahlu sunnah Walaupun disebut sebagai ustadz ahlu sunnah Tetapi dia punya manhaj seperti ini Perlu diwaspadai Ini adalah jalannya golongan khawarij Bukan ahlu sunnati wal jamaah Ini yang dicontohkan para sahabat Menulis surat kepada penguasa Dan subhanallah Apa nasihatnya? Bacaan setelah solat Bacaan setelah solat Ini menunjukkan penting sekali Seorang penguasa dinasehati untuk membaca bacaan setelah solat sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting sekali. Sebab kalau baik penguasa maka akan insyaallah taala akan berdampak luas untuk masyarakat. Makanya manhaj ahlus sunnah itu adalah hendaklah kita senantiasa mendoakan para penguasa. Tidak ada manfaatnya kita mencela menjelek-jelekkan penguasa Lebih baik doakan Itu lebih bermanfaat Baik Dan ini juga menunjukkan para sahabat memandang Ini bukan permasalahan sepele Beda dengan orang sekarang Kalau belajar fikih Apalagi belajar lafaz-lafaz doa Mereka anggap tidak penting Yang penting adalah Belajar bagaimana fikih jihad Atau latihan berjihad Pingin cepat berjihad Ini bukan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik. Apa doa yang beliau ajarkan kepada Muawiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah kerajaan dan segala pujian dan dia maha mampu atas segala sesuatu ini sama dengan yang sebelumnya kemudian ada tambahan yang berbeda Allahumma la mani alima a'taitah Ya Allah tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau berikan Wala mu'tiya lima mana'ta Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau tahan wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd dan orang yang memiliki kemu, orang yang memiliki kemuliaan maka kemuliaan itu tidak bermanfaat dari siksamu tidak bermanfaat untuk menyelamatkan dirinya dari siksaanmu ya, subhanallah doa yang sangat agung dimulai dengan uluhiyah dan rububiyah sebagaimana penjelasan dalam zikir sebelumnya kemudian disusul dengan permohonan Allahumma la mani lima a'taita. Ya Allah tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau tahan. Di dalamnya terkandung keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasannya setiap hamba hendaklah bertawakal hanya kepada Allah. Jangan bergantung kepada siapapun. Karena Allah dialah yang memberi dan dialah yang menahan Dialah yang memberi manfaat dan dialah yang menimpakan kemudaratan Andai seluruh makhluk bersatu untuk menimpakan mudarat kepada kita maka mereka tidak akan sanggup melakukannya kecuali yang telah Allah tetapkan atas kita demikian sebaliknya andai seluruh makhluk ingin memberi manfaat kepada kita mereka tidak mampu melakukannya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bagian akhir ditegaskan tidak bermanfaat orang yang memiliki kehormatan dari azab Allah sedikit pun. Maksudnya kehormatan dia di dunia, kemuliaan dia di dunia tidak akan menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, segala macam bentuk kemuliaan dan kehormatan kita di dunia ini tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kekayaan, kecantikan ataupun ketampanan, jabatan dan kedudukan semuanya tidak ada nilainya di sisi Allah. Yang bernilai adalah kebaikan hati dan amalan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian dan jasad-jasad kalian, melainkan Allah melihat pada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Kemudian yang keempat, wa ankab wa ankab ujrah wa ankab bibni ujrah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Muaqqabat la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna Ucapan-ucapan setelah solat atau zikir-zikir setelah solat yang tidak akan rugi orang yang mengucapkannya. Apa itu? Salasun wa salasuna tasbihah 33 tasbih wa thalathun wa thalathuna tahmidah 33 ucapan tahmid tasbih adalah ucapan subhanallah tahmid adalah ucapan alhamdulillah wa arba'un wa thalathuna takbirah dan 34 takbirah yaitu ucapan Allahu akbar fi duburi kulli salatin setiap selesai solat. Jadi ini termasuk zikir yang disyariatkan Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 34 kali Atau Allahu Akbar 33 kali Dan untuk menggenapkan yang keempat Ada zikir yang lain Sebagaimana dalam hadis berikut Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man sabbahallaha fi duburi kulli salatin thalathan wa thalathin barang siapa yang menyucikan Allah yaitu bertasbih setiap selesai solat sebanyak 33 kali wa hamidallaha thalathan wa thalathin dan memuji Allah yaitu mengucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali. Wa kabbarallaha thalathan wa thalathin dan bertakbir mengagungkan Allah sebanyak 33 kali yaitu ucapan Allahu Akbar. Fatilka tis'atun wa tis'un maka menjadi 99. Wa qala tamamal mi'ah lalu dia membaca untuk menyempurnakan menjadi 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang berhak dipuji, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang satu saja tidak ada sekutu baginya, miliknya lah kerajaan dan miliknya lah segala pujian dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Barang siapa yang membacanya, gufirat khatayahu wa inkanat mithlu zabadil bahr. Akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ya, subhanallah, betapa agung zikir ini dan betapa kita seringkali menyanyiakan Zikir yang mudah sekali Namun keutamaannya sangat besar Yaitu diampuni dosa-dosa kita Baik Apa yang dimaksud dengan tasbih Menyucikan Allah Maksudnya adalah Menyucikan Allah dari semua sifat-sifat kekurangan Dan dari segala macam bentuk kesyirikan Kita ucapkan subhanallah Artinya kita meyakini Allah suci dari segala macam sifat yang mengandung aib. Seluruh sifat Allah sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Demikian pula suci dari segala macam kesyirikan. Allah tidak boleh dipersekutukan dengan siapapun. Demikian pula suci dari segala ucapan-ucapan orang kafir yang mengandung perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa jemaah sekalian? Ucapan orang kafir yang mengandung perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa berikan contoh? Silakan, Pak. Apa bagusnya kita duduk berdekatan, Pak? Biar kalau ada yang tidur dipijit-pijit sedikit. <laughs> Silakan. Kalau ada yang tidur di sampingnya dipijit-pijit sedikit. Ya. Cubit sedikit nggak apa-apa. Ya. Apa contoh ucapan orang kafir yang mengandung perendahan kepada Allah? Ibu-ibu mau menjawab silakan. Contohnya Pak Ucapan orang kafir yang mengandung perendahan Kan banyak contohnya Silakan. تفضل Contohnya apa? Masa enggak tahu? Contohnya ucapan orang-orang Nasrani. Apa kata mereka? Allah punya anak. Ini perendahan kepada Allah. Perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Penghinaan kepada Allah. Makanya mustahil kalau ada orang yang beriman kemudian dia memuliakan orang kafir. Sementara orang kafir itu menghina Allah. Padahal kalau ada orang yang baik kepada kita kemudian dia menghina menghina ibu kita, maka kita lupa semua kebaikannya. Iya kan? Ada orang baik sekali kepada kita. Tapi dia suka menghina ibu kita. Apakah kita masih senang kepadanya? Masih cinta kepadanya? Tidak. Apalagi dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menghina Rasul saja, kita sudah marah besar. Dan wajib diberikan hukuman mati oleh pemerintah, bukan oleh masyarakat, tetapi oleh pemerintah. Ya. Apalagi kalau dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak mungkin orang muslim mencintai orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah." Engkau tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Yeah. Maka tidak mungkin orang mukmin mencintai apalagi memuliakan orang kafir, memuliakan orang yang menghina Allah dan memuliakan orang yang dihinakan Allah. Ulaika hum syarrul bariyah kata Allah. Dan termasuk setinggi-tingginya pemuliaan terhadap orang kafir mengangkatnya menjadi pemimpin. Makanya ulama seluruhnya sepakat haram hukumnya mengangkat orang kafir memimpin kaum muslimin. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Ulama seluruhnya sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Baik. Itu yang pertama, tasbih. Yang kedua tahmid. Ucapan alhamdulillah. Tadi sudah kita jelaskan apa arti alhamdu. Apa arti alhamdu? Sudah kita jelaskan tadi. Ada yang ingat apa arti alhamdulillah? Apa? Apa? Bersyukur. Yang kita jelaskan tadi apa? Alhamdulillah. Tadi sudah saya jelaskan tadi arti alhamdulillah. Ibu-ibu masih ingat yang nggak mencatat hafalannya kuat. Apa arti alhamdu? Apa? Iya pujian. Pujian seperti apa? Kadang manusia memuji orang lain. Apa itu juga alhamdu? Kadang kita puji seseorang. Itu juga pujian. Iya kan? Orangnya baik, masya Allah. Itu juga pujian. Alhamdulillah memiliki makna yang lebih khusus. Kalau pujian biasa itu disebut al-madhu. Ini sekarang alhamdu. Tadi sudah kita sebutkan. Walahul hamdu. Sama dengan alhamdulillah, itu maknanya sama. Dan itu selalu kita baca dalam solat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Ibu-ibu nggak ada yang jawab? Tadi sudah kita sebutkan. Hah? Alhamdu itu artinya adalah wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim mensifatkan yang dipuji yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kesempurnaan disertai dengan cinta dan pengagungan disertai dengan cinta dan pengagungan baik kemudian takbir mengagungkan Allah Allah yang maha besar Hendaklah kita baca dengan kehadiran hati Dan keyakinan yang kuat Tidak ada yang lebih besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya Kita masuk yang berikutnya Yang kelima Wa an Mu'ad ibn Jabalin qala Dari sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu Semoga Allah meridhai beliau Ia berkata akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman biyadi faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari memegang tanganku seraya bersabda kepadaku Ya Muad wallahi inni la uhibbuk wahai Muad demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu Fakultu bi abi anta wa ummi wallahi inni la uhibbuk maka aku pun berkata, yakni Muad yang berkata, demi ibu dan bapakku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Demi Allah, sesungguhnya aku pun cinta kepadamu. Hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat yang mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat yang paling berilmu yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman. Qala lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muad, inni usika." Wahai Muad, sesungguhnya aku hendak berwasiat kepadamu. La tada'anna an taqula dubura kulli salatin. Janganlah kamu tinggalkan untuk kamu baca pada setiap dubur solat pada setiap akhir solat. Jamaah sekalian, perhatikan kalimat ini. Dubur kulli solatin, akhir setiap solat. Para ulama berbeda pendapat. Apakah maksudnya akhir sebelum salam atau setelah salam? Kalau kita baca dalam hadis, kalau kita baca dalam hadis, dubur setiap solat dubur solat, artinya akhir solat. ini ulama kemudian berbeda pendapat akhir solat yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah sebelum salam atau setelah salam jawabannya dua kemungkinan makna itu ada karena namanya akhir akhir bisa jadi sebelum salam bisa jadi setelah salam jadi dua kemungkinan makna tersebut ada. Ada dua kemungkinan. Pendapat yang kuat insyaallah taala sebagaimana dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim, demikian pula Syekh Ibn Bas dan Syekh Ibn Taimin yang dimaksud dengan dubur setiap solat itu tergantung. Kalau yang diajarkan berikutnya adalah zikir, maka berarti setelah salam. Tetapi kalau yang diajarkan berikutnya adalah doa Maka berarti sebelum salam Sekarang Apa yang diajarkan Nabi SAW berikutnya Zikir atau doa Zikir atau doa Doa Allahumma A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya Allah Tolonglah aku untuk berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Ini doa. Kapan dibaca? Sebelum salam atau setelah salam? Sebelum salam. Ini pendapat yang benar. Kalau dia mengandung doa dibaca sebelum salam. Sebagaimana hadis-hadis yang telah lewat telah kita sebutkan disunahkan berdoa setelah tasyahud sebelum salam. Iya. Dan itu yang lebih afdol itu yang lebih afdol daripada berdoa setelah solat. Adapun setelah solat berzikir. Baik. Tadi juga kita sudah lewati penyebutan dubur. Penyebutan dubur setelah solat. Pada zikir yang keempat Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah. Man sabaha man Allah fi duburi kulli salatin. Barang siapa bertasbih menyucikan Allah pada dubur setiap salat. Nah, ini artinya apa? Sebelum salam atau setelah salam? Hah? Poin yang keempat, hadis yang kedua. Itu juga ada kalimat dubur atau akhir setiap solat. sebelum salam atau setelah salam setelah salam kenapa karena di situ adalah zikir tasbih subhanallah tasbih subhanallah baik kalau dia mau berwuduk silakan berwuduk dulu yang masih ngantuk silakan berwuduk kita lanjutkan Sampai poin berapa? Hah? Yang keberapa sekarang? Yang keenam, baik. Wa an Abi Umamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Dari sahabat yang mulia Abu Umamah semoga Allah meridhai beliau dari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man qara ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah Barang siapa membaca ayat kursi di akhir setiap solat wajib. Nah, di sini juga ada kata dubur. Akhir solat wajib, dubur solat wajib. Baca ayat kursi. Ini zikir atau doa? Zikir. Berarti setelah solat. Barang siapa membacanya, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali karena dia belum mati. Ya. Karena dia belum mati dan belum dibangkitkan kembali, maka dia belum masuk surga. Artinya baca ayat kursi termasuk sebab masuknya seseorang di dalam surga. Zada Muhammad bin Ibrahim fi hadithi ditambahkan oleh Muhammad bin Ibrahim dalam hadisnya wa qul huwallahu ahad dan juga membaca qul huwallahu ahad. Iya. Jadi bacalah dua surat ini setiap selesai solat ayat kursi kemudian kul huwallahu ahad kemudian kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas sebagaimana dalam hadis berikut yang ketujuh wa an uqbah bin amir radhiyallahu anhu qala dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir semoga Allah meridhoinya beliau berkata Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra bil muawwidzat dubura kulli salatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk membaca al-muawwidzat yaitu ayat-ayat atau surat-surat untuk memohon perlindungan pada setiap akhir solat. Maksudnya adalah setelah solat, yaitu mencakup tiga surat Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Jadi empat surat ini dibaca. Atau yang pertama ayat kursi, kemudian tiga surat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falak, kulaudu birabbin nas. Dan kalau kita renungkan di dalam surat-surat ini terkandung padanya pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dan pengagungan kepada Allah serta pengakuan seorang hamba akan kelemahannya yang senantiasa butuh kepada Allah. Dan ini termasuk benteng terkuat dari segala macam gangguan syaitan. Apakah syaitan yang mengganggu secara fisik ataupun secara psikis? ya misalnya keserupan, gangguan jin atau menjerumuskan dalam kesesatan, ini termasuk benteng. Baca setiap habis sholat, baca ini. Baik. Kemudian yang berikutnya yang kedelapan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca apabila beliau sholat subuh setelah salam Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat rizki yang baik dan amalan yang diterima iya ini juga dianjurkan untuk dibaca ini termasuk zikir pagi dibaca setelah subuh Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Ini tiga modal dasar kehidupan kita untuk meraih kebahagiaan. Ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Ini yang harus menjadi tujuan utama dalam hidup. Meraih ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Bagaimana agar amalan kita diterima? Harus didasarkan pada ilmu yang bermanfaat Yaitu Ilmu yang melahirkan keikhlasan dan ittiba Dua syarat diterimanya ibadah Agar amalan kita diterima Harus ikhlas Karena Allah semata-mata Dan ittiba meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan zikir-zikir dan doa-doa yang disunahkan setelah solat. Kita akan masuk pembahasan berikutnya yaitu mayukrohu fi'luhu fis salah apa yang dimakruhkan setelah solat. hal-hal yang dimakruhkan setelah sholat. Penulis Hafizahullah Ta'ala Wara'ah menyebutkan beberapa poin yang dimakruhkan setelah sholat. Yang pertama adalah al-abath bis-thawb awil badan li ghairil hajah. bermain-main dengan pakaian atau dengan anggota tubuh tanpa hajat, tanpa keperluan. Ya. Kenapa? Hah? Fi shalah. fisolah, fi Yang dimakruhkan di dalam salat. Pertama, melakukan perbuatan sia-sia seperti memain-mainkan pakaian atau anggota tubuh tanpa ada satu keperluan. Berdasarkan hadis An muayyib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi ar-rajul yusawi turab haitsu yasjud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seseorang yang selalu meratakan tanah setiap kali dia sujud. Maksudnya apa jemaah sekalian? Setiap kali dia sujud, tanah di depannya dia sapu dengan tangannya. Dan ini kondisi masjid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu lantainya tanah. Kalau hujan maka becek. Lantainya tanah, atapnya pelepah kurma, kalau hujan becek. Sampai-sampai seringkali para sahabat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat melihat di wajah beliau bekas air bercampur tanah. Bekas becek. Artinya apa? Beliau nggak bersihkan. Beliau biarkan sampai selesai salat. Ya. Ini juga termasuk yang makruh membersihkan wajah dalam solat. Biarkan saja, selama tidak membahayakan kita. Jadi, itu sering terjadi. Setelah solat, para sahabat melihat di wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada tanah bercampur air. Kenapa beliau sujud di atas tanah? Kalau hujan, maka becek. Subhanallah, ini masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau malam, tidak ada listrik. Tetapi ini masjid yang paling makmur Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka orang ini Nabi SAW berkata kepadanya setiap kali dia sujud dia meratakan tanah di depannya, in kunta fawahidah. Kalau kamu mau melakukan itu cukup sekali saja sudah. Ya, kalau memang perlu melakukan sudah sekali saja. Lebih bagus lagi sebelum solat supaya ketika masuk solat tidak menyibukkan kita. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, al-ikhtisar. Yang kedua yang dimakruhkan adalah berkacak pinggang. Wa huwa ayyadul musalli yadahu ala hasiratihi, yaitu orang yang salat meletakkan dua tang tangannya di pinggangnya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, nuhiya an, yusallar rajul mukhtasiran Seseorang dilarang solat dalam keadaan berkacak pinggang Ini makruh Tetapi Tangan hendaklah diletakkan Di atas dada Kemudian yang ketiga Raf'ul basar ilas sama Memandang ke langit Memandang ke langit Iya Jumhur ulama mengatakan makruh Tetapi hadis menunjukkan haram. Menunjukkan haram. Ya, dan ini pendapat Ibnu Hazm dan ulama yang lainnya. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan makruh, namun hadis yang akan kita sebutkan menunjukkan haram. Karena terdapat padanya ancaman keras. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum inda du'a fi salati ila sama aw la absaruhum hendaklah berhenti orang-orang yang mengangkat penglihatannya ke langit ketika berdoa dalam solat atau pandangan-pandangan mereka atau mata-mata mereka akan disambar ini terdapat padanya ancaman keras maka ini hukumnya haram. Hukumnya haram, dosa besar. ya. Karena ada peringatan keras di situ, ada wa'id. Sebagaimana disebutkan Az-Zahabi dalam Al-Kabair, termasuk tanda dosa besar ada ancaman keras. Jadi kurang tepat kalau disebut hanya makruh saja. Walaupun ulama dahulu kalau menyebut makruh itu sudah mencakup yang haram dan yang tidak disukai walaupun tidak berdosa. Ya. Namun ulama sekarang pada umumnya kalau menyebut makruh adalah yang tidak disukai namun tidak berdosa. Baik. Kemudian yang keempat al-iltifat al-iltifat li ghairi hajah. Menoleh tanpa hajat. Menoleh ke kiri atau ke kanan tanpa adanya kebutuhan. Sebagaimana dari hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifat fi shalah. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh di dalam salat. Faqal huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda itu adalah curian yang dicuri oleh setan dari salatnya seorang hamba. subhanallah. Amalan salat itu adalah amalan yang sangat besar sehingga syaitan berusaha untuk merusak konsentrasi kita, kekhusyukan kita. Di antaranya membuat kita menoleh. Iya. Orang mukmin kalau salat syaitan akan senantiasa berusaha membuat dia tidak khusyuk. Apakah dengan pikirannya atau dengan anggota tubuhnya? Iya. Karena solat adalah ibadah yang sangat agung dan sebesar-besarnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan senantiasa berusaha merusak salat kita. Ya. Oleh karena itu, jangan heran kalau kita lihat orang-orang beribadah kepada selain Allah, kemudian mereka sangat khusyuk. Masya Allah kelihatan sangat khusyuk sampai nangis-nangis. Ya. Beribadah di gereja khusyuk banget sampai nangis-nangis. Sementara orang yang salat enggak khusyuk. Ya, banyak yang tidak khusyuk. Kenapa demikian? Karena setan enggak menggoda dia. Ya. Buat apa digoda? Buang-buang waktu saja, buang-buang tenaga. Dia sudah kafir, dia sudah musyrik. Dia lebih khusyuk justru lebih kafir. Dia lebih khusyuk justru lebih kafir. Kenapa mau harus diganggu konsentrasinya? Ya. Tapi kalau orang ibadahnya benar, syaitan akan mengganggunya. Makanya dikatakan para ulama Pencuri itu Pencuri itu Enggak akan masuk rumah yang jelek Rumah yang rusak Dia hanya akan masuk rumah yang megah Rumah yang bagus Itulah perumpamaan ibadahnya orang muslim dan orang kafir Dan setan itu pencuri Kita sedang berada di rumah yang sangat indah Rumah mewah, rumah yang megah Maka syaitan mau mencuri dari solat kita Adapun mereka sedang berada di rumah yang rusak, rumah yang jelek, nggak ada apa-apa di dalamnya. Apa yang mau dicuri dari dalamnya? Maka syaitan biarkan saja. Itu perumpamannya. Baik. Ini yang keempat. Yang kelima, an-nadhru ila ma yulhi. Melihat kepada sesuatu yang bisa melalaikan, yaitu mengganggu konsentrasi kita dalam solat sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan menggunakan pakaian yang padanya ada motif-motif bergaris-garis faqal lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda syagalatni syagalatni a'lamu hadhihi garis-garisnya ini telah menyibukkan aku yaitu mengganggu konsentrasi dalam solat idhabu biha ila Abi Jaham pergilah bawa pakaian ini kepada Abu Jaham wa'tuni bi anbijaniyah dan minta ditukar dengan anbijaniyah yaitu pakaian wool yang agak kasar baik inilah jemaah sekalian salah satu yang harus kita hindari dalam solat karena dapat merusak kekhusyukan kita yaitu apa? Ada motif-motif di pakaian kita. Apalagi kalau ada tulisan-tulisan. Apalagi tulisannya agak lucu-lucu, ya. Bikin orang ketawa. Ya. Atau ada gambar-gambar bernyawa. Ini lebih parah lagi. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya garis-garis biasa. Ya, belum ada di masa itu orang mencetak gambar bernyawa atau sablon gambar bernyawa. Ya, atau menulis-nulis di pakaian. Itu saja sudah bisa membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersibukkan, terganggu. Apalagi kita tentunya. Ya, apalagi kita. Dan yang lebih parah lagi, kalau kita sholat di atas lantai atau di atas sejadah yang memiliki gambar-gambar seperti ini. Iya. Ini cuman garis-garis, apalagi kalau di di sejadah itu ada gambar masjid, ada gambar pepohonan, ya. Apalagi ada gambar kuda ya. Atau gambar kereta dan semacamnya ya. Nah ini akan merusak konsentrasi Menghilangkan kekhusyukan kita Kemudian Nabi Alaihi sallallahu Wasallam memerintahkan untuk Ditukar Ditukar kepada Abu Jaham Kenapa? Karena Abu Jaham yang menghadiahkan Makanya kata para ulama Hadis ini menunjukkan disunahkan menerima hadiah apabila tidak dikhawatirkan orang tersebut akan mengungkit-ungkit hadiah. Kalau dia orang baik, kita terima hadiahnya. Demikian pula dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga perasaan orang yang memberikan hadiah. Karena pakaiannya enggak cocok, beliau enggak kembalikan begitu saja, tapi beliau minta ganti. Supaya mereka apa namanya tidak tersinggung atau tidak sedih karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan hadiah mereka. Baik. Ini dapat kita ambil pelajaran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja terganggu padahal itu cuma motif-motif yang ringan apalagi kita tentunya dan apalagi kalau itu adalah gambar-gambar yang terlalu banyak coraknya apalagi gambar bernyawa atau tulisan-tulisan. Ini akan mengganggu kekhusyukan. Iya. Kemudian yang keenam as-sadal wa taghtiyatul fam As-sadal nanti akan dijelaskan makna as-sadal dan menutup mulut. Menutup mulut misalkan pakai apa? masker atau wanita pakai cadar. Ini tidak dibolehkan di dalam solat kecuali ada orang-orang yang bukan mahramnya maka boleh pakai cadar. Baik. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an istadal fi shalah wa an yughatti ar rajul fahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan as-sadal di dalam salat dan juga melarang seseorang menutup mulutnya ketika salat, yaitu menutup dengan masker dan semisalnya. Baik. Apa makna as-sadal? Ulama menyebutkan beberapa makna. Al-Khattabi rahimahullahu taala berkata, sebagaimana disebutkan dalam Aunul Ma'bud, as-sadl adalah menjulurkan pakaian hingga menyentuh tanah. Maksudnya apa? Musbil. Ini tidak dibolehkan bagi laki-laki, tapi bagi wanita justru dianjurkan. Iya. Agar menutup seluruh auratnya. Bagi laki-laki ini tidak dibolehkan dan ini hukumnya haram, bukan sekedar makruh. Sebagaimana dalam banyak hadis sampai hadis sampai derajat mutawatir. Hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Larangan terhadap seorang laki-laki menjulurkan pakaiannya sampai melewati mata kaki. Ini hukumnya haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'bayn minal izari fafinnar apa saja pakaian kain sarung yang berada di bawah mata kaki tempatnya di neraka dan ada hadis yang menyatakan tidak sah solatnya tapi hadisnya doif hadisnya lemah solatnya tetap sah namun dia berdosa dan dosanya lebih besar di dalam solat orang yang menutupkan laki-laki yang menutupkan pakaiannya sampai ke mata kaki adalah dosa besar, di dalam solat lebih besar lagi dosanya. Di dalam solat lebih besar lagi dosanya. Karena dia sedang beribadah kepada Allah. Dia beribadah dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Namun solatnya sah. Demikian pula disebutkan di dalam An-Nail. Yaitu Nailul Autar karya ash Beberapa makna As-Sadal. Abu Ubaidah berkata, As-Sadal adalah menjulurkan pakaian tanpa menyatukan kedua sisinya di depan jadi tidak dikancing jika disatukan ke depan maka itu bukan as penulis kitab An-Nihayah berkata as adalah berkemul dengan pakaian yaitu memasukkan kedua tangan dari dalam lalu melakukan rukuk dan sujud dalam keadaan seperti itu ini berlaku pada gamis dan jenis pakaian yang lain. Maksudnya apa? Dia seperti pakai selimut, kemudian tangan tangannya nggak kelihatan dari luar. Dia ruku dan sujud dalam keadaan tangannya bergerak nggak kelihatan. Ini makna as-sadl. Ini makna yang lain daripada as-sadl. Baik. Makna yang lainnya adalah dikatakan sebagian ulama As-sadal itu adalah meletakkan bagian tengah kain sarung di atas kepala dan menjulurkan kedua tepiannya ke kanan dan ke kiri tanpa meletakkannya di atas kedua bahu. Jadi seperti kerudung wanita ya. Ke kanan dan ke kiri dari kepala kemudian ke kanan dan ke kiri tidak kena di bahunya dan juga tidak dikancing. Ini makna as yang terlarang. Iya. Al-Jauhari berkata, as itu artinya menjulurkan. Artinya menjulurkan dan ini makna bahasa, menjulurkan. Adapun maknanya yang terlarang adalah pada penjelasan sebelumnya. Kemudian Asy-Syaukani memberikan kesimpulan itu semuanya makna as dan tidak masalah kita membawa hadis ini kepada semua makna tersebut. Dan ini kata beliau termasuk mazhab yang kuat, pendapat yang kuat, yaitu apabila satu hadis mengandung banyak makna, maka kita amalkan semua makna tersebut. Tidak ada yang dibuang. Selama dia tidak bertentangan tentunya. Kalau dia bertentangan, maka kita ambil makna yang lebih kuat. Sedangkan di sini tidak bertentangan. Baik. Dan ini hukumnya makruh. Kemudian yang ketujuh at-tasa'ub, menguap. Menguap dalam salat. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tasa'ub fi salati minasyaitan." Fa idza tasa'aba ahadukum falyakdhim mastata'ah. Mengantuk ketika salat dari setan. Maka apabila seorang dari kalian menguap atau menguap dalam solat dari setan maka apabila seorang dari kalian menguap maka hendaklah dia tahan semampunya ya ini jemaah sekalian termasuk misi setan termasuk target utama setan bikin kita ngantuk ketika beribadah ya ketika solat ketika menuntut ilmu makanya pergi berwudu kalau ngantuk ya kalau ngantuk pergi berwudu jangan biarkan setan mengalahkan kita atau pindah tempat ya atau lari-lari sedikit nggak apa-apa ya biar hilang ngantuknya dahulu para sahabat ketika khutbah Jumat kalau ngantuk mereka pindah tempat ya kalau setannya ikut pindah tempat lagi ya. ini termasuk misi utama syaitan jangan mau dikalahkan oleh syaitan ketika beribadah ketika di majelis ilmu terlebih ketika sholat mengantuk ya Baik, ini makruh hukumnya. Kalaupun terpaksa, maka hendaklah ditutup semampunya. Maksudnya ditutup mulut kita. Atau dipaksa jangan sampai terbuka. Kalaupun harus terbuka, tutup dengan tangan. Baik. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, al-basaq jihad al-qiblah au an yaminih. Meludah ke arah kiblat atau ke arah kanan. Ini hukumnya makruh. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza qama yusalli fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhi." Fala yabsuqanna qibala wajhi wala an yamini Sesungguhnya seorang dari kalian apabila dia berdiri untuk salat, maka Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya. Oleh karena itu janganlah dia meludah ke arah depannya, jangan pula ke arah kanannya wal yabsuk an yasarihi tahta rijlihil yusra dan hendaklah dia meludah ke arah kirinya di bawah kaki kirinya ini dilakukan sesuai dengan kondisi masjid dahulu masjidnya dari tanah jadi biasa aja orang meludah tapi meludah di hendaklah di mana di arah kiri kemudian di bawah kaki iya jadi enggak kena orang kemudian enggak juga apa namanya tidak juga mengganggu orang lain. Ya. Dan dahulu para sahabat terbiasa solat dengan menggunakan sandal atau sepatu. Dan itu termasuk sunnah. Ya. Namun dalam penerapannya tentunya melihat kondisi, lihat keadaan. Ya. Baik fa in ajilat bihi badiratan falyakul bi thawbi hakadha summa tawasawbahu ba'dahu ala ba'din kalau dia terpaksa harus segera meludah maka hendaklah dia meludah ke pakaiannya kemudian dia lipat pakaiannya tersebut ya atau dengan cara lain dengan sapu tangan kalau orang punya sapu tangan di kantong dia terpaksa harus meludah atau dengan tisu meludahlah di situ kemudian dilipat. Baik. Jadi enggak perlu membatalkan solat kalau memang harus meludah. Ya. Ini yang kedelapan. Yang kesembilan tasybiqul asabi. Menyilang-nyilang jari. Ya, seperti ini. Ini hukumnya makruh. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum fi baitihi thumma atal masjida kana fi salatin hatta yarji'a." Fala yakul hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang berwuduk dari rumahnya kemudian datang ke masjid, maka dia sudah berada dalam salat sampai dia kembali pulang maka janganlah dia me, me, menyilang-nyilang jarinya atau menjalin jari jemarinya yaitu antara tangan kiri dan tangan kanan seperti ini ini hukumnya makruh kapan makruh itu sejak dia keluar rumah sampai dia pulang kembali jadi makruhnya itu berlaku di waktu itu sejak dia keluar rumah untuk sholat sampai dia pulang kembali adapun selain itu hukumnya mubah bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sering dalam sabda beliau memberikan contoh seperti ini. Iya. Yang dilarang ini hanyalah dalam solat. Baik. Maksudnya dalam perjalanan solat juga, dalam ketika menunggu solat juga. Dan ini hadis menunjukkan keutamaan orang yang berjalan menuju solat serta orang yang menunggu solat. Dia sudah dihitung sedang solat. Maksudnya dia mendapatkan pahala solat. Ya, Subhanallah. Sejak kita keluar dari rumah dengan niat untuk solat sampai kita kembali pulang sudah dapat terus mendapatkan pahala solat. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, setiap langkah kita dihitung satu pahala, diampuni satu dosa dan diangkat satu derajat. Artinya lebih jauh seseorang ke masjid itu lebih bagus. Itu lebih bagus bagi laki-laki, adapun bagi wanita lebih afdol di rumah. Kemudian yang ke-10, kaffu syi'r Mengikat rambut dan menggulung pakaian. Ini hukumnya makruh. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'atin wala akuffa sya'ran wala thawban." Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota tubuh dan aku dilarang menggulung rambut dan pakaian. Ya. Jadi enggak boleh rambut diikat nggak boleh diikat rambut, nggak boleh diikat. ya Dan uh, tidak boleh pakaian juga digulung-gulung dalam sholat Baik. nah, sebagian ulama mengatakan ini khusus bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak apa-apa untuk mengikat rambutnya. Dan ini hukumnya makruh. ya Dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melihat seseorang sedang sholat pakainya uh, rambutnya dia ikat, maka beliau melepaskan. Baik. Ini hukumnya makruh dalam solat. Yang ke-11. Taqdimu rukbatayhi ala yadayhi fis sujud. Mendahulukan dua lutut sebelum dua tangan ketika bersujud. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabru kama yabrukal ba'ir, wal yada wal yada yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila seorang dari kalian turun sujud, maka janganlah dia turun seperti turunnya onta. Hendaklah dia letakkan dua tangannya sebelum dua lututnya. Artinya kalau kita balik, dua lutut sebelum dua tangan, maka ini hukumnya makruh. Kemudian yang ke-12, bastul yadain fis sujud. Menghamparkan dua tangan dalam sujud. Yaitu sampai dua siku menyentuh lantai. Ini hukumnya makruh sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda i'tadilu fis sujud luruslah di dalam sujud wala yabsutu ahadukum dhira'aihi imbisatal kalb dan janganlah seorang dari kalian janganlah seorang dari kalian menghamparkan dua tangannya atau dua sikunya sebagaimana anjing sebagaimana anjing menghamparkan dua tangannya yaitu dua sikunya sampai menyentuh lantai tetapi siku itu harus diangkat Ini yang ke-12 Yang ke-13 As-salatu bihadrati ta'am Aw wa yudafi'u yudafi'u al-akhbathain Salat ketika makanan sudah dihidangkan Atau dalam keadaan menahan dua kotoran Salat ketika makanan sudah dihidangkan Ini hukumnya makruh Namun para ulama menjelaskan Maksudnya apabila kita sedang juga berselera untuk makan. Artinya kalau kita kurang atau enggak berselera, baru habis makan dihidangkan makanan lagi, enggak ada selera, maka tidak makruh. Karena makruh di sini karena apa? Kita akan sulit untuk khusyuk di dalam solat. Kecuali kita makan dulu, baru kemudian kita solat. Ya, lebih bagus makan ingat solat daripada solat ingat makan. Demikian pula menahan dua kotoran Seperti menahan buang angin Menahan BAB atau BAK Ini hukumnya makruh Karena kita akan sulit untuk khusyuk Ini menunjukkan apa? Kekhusyukan termasuk tujuan penting dalam solat Makanya dikatakan oleh Imam Nukathir rahimahullah Termasuk di dalam makna Fawailu lil musallin Celakalah orang-orang yang solat Adalah orang-orang yang tidak khusyuk dalam solat dan tidak berusaha mentadabburi makna-makna bacaan yang dia ucapkan dalam solat. Jadi ini hukumnya makruh sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la salata bi ta'am wala huwa yudafi'uhu al akhbathan. Tidak ada solat ketika makanan telah dihidangkan dan ketika seseorang apa namanya menahan dua kotoran atau dua hajat, dua buang hajat baik dari depan maupun dari belakang. Ya. Ini yang ke-13. Yang ke-14 dan ini yang terakhir Musa musabaqatul imam. Musa Musabaqatul imam. Mendahului imam. Ini kurang tepat sekali kalau dikatakan makruh. Ini hukumnya haram dengan kesepakatan ulama disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ulama sepakat mendahului imam hukumnya haram bahkan bisa jadi solatnya tidak sah apabila dia mendahului rukun dia mendahului rukuk misalnya dia mendahului sujud solatnya enggak sah bagaimana bisa dikatakan makruh ini hukumnya haram sebagian ulama bahkan menukil sepakat kesepakatan ulama enggak ada khilaf mendahului imam hukumnya haram dan bukan makruh bahkan solat bisa batal kalau dia mendahului dalam rukun contohnya apa mendahului rukuk mendahului sujud batal solatnya kalau dia sengaja ya tidak lupa kalau dia sengaja bukan karena lupa bukan tanpa sengaja solatnya batal berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi saw bersabda ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himarin Tidakkah seorang dari kalian itu takut apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam Allah akan menjadikan kepalanya kepala keledai atau Allah akan menjadikan rupanya rupa keledai ini ancaman keras ini ancaman keras menunjukkan hukumnya haram bahkan sepakat ulama hukumnya haram tidak ada perbedaan pendapat dan bahkan bisa jadi membatalkan solat kalau dilakukan dengan sengaja baik walhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan makruh dalam solat mungkin kita cukupkan sampai di sini barangkali ada tanya jawab saya persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa itu? Terima kasih Pak. Baik. ya. Zikir-zikir yang disebutkan tadi tidak menunjukkan urutan yang disebutkan oleh penulis yang disebutkan oleh penulis dari satu sampai berapa tadi? Hah? Delapan ya? Iya. Itu tidak menunjukkan urutan kecuali yang nomor satu kecuali yang nomor satu itu urutannya memang nomor satu setelah sholat istighfar tiga kali sebagaimana telah kita sebutkan tadi ada hikmah-hikmah yang terkandung di balik itu ada hikmah-hikmah yang terkandung di balik itu maka tepat sekali setelah solat langsung kita susul dengan istighfar adapun selain itu boleh yang ini dibaca duluan yang itu diakhirkan atau dibalik tidak ada masalah insyaallah taala tidak ada dalil-dalil di sini yang menegaskan ini harus berurutan persis seperti yang disebutkan oleh penulis. Iya. Jadi bukan maksud penulis untuk mengurutkan. Tadi misalkan disebutkan baca ayat kursi pada poin ke-6. Tidak masalah kalau habis sholat setelah baca istighfar kemudian Allahumma antas salam setelah itu kita baca ayat kursi. Setelah itu kita baca ayat kursi tidak apa-apa. Iya. Jadi uh, tidak harus berurutan. Baik, barangkali demikian wallahu alam. Bagaimana hukumnya sarung atau celana yang di bawah mata kaki? bagi wanita itu wajib karena kaki termasuk aurat kaki termasuk aurat makasih kaki termasuk aurat bahkan ulama sepakat kaki itu termasuk aurat kaki termasuk aurat harus ditutup yang umumnya ulama berbeda pendapat hanyalah wajah dan tangan makanya kata Syekh Ibn Uthimin rahimahullah kalau kaki saja harus ditutup Padahal itu bukan pusat perhatian Tentu wajah yang lebih patut ditutup Wajah lebih menarik daripada kaki Iya Jadi Bagi wanita wajib untuk ditutup Adapun bagi laki-laki Hukumnya haram apabila menutupi mata kaki Dan termasuk dosa besar al imamul Zahabi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Kabair salah satu dosa besar adalah isbal. Al-isbal atau isbalu thawb. Memanjangkan pakaian sampai melewati mata kaki. Ini termasuk dosa besar bagi laki-laki. Dan hadis-hadis yang melarangnya adalah hadis-hadis yang mutawatir. Artinya sangat banyak apa namanya? para ulama ahli hadis yang meriwayatkannya. Ya. Kasih Pak. Dan bagi orang yang mau ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia menjadikan Nabi sebagai teladan. Jangan kemudian dia mengatakan si fulan saja pakaiannya isbal, saya ikut dia. Karena dia guru saya. Karena dia orang pintar agama, enggak boleh. Haruslah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma asfala minal ka'bayn minal idari finnar." apa saja pakaian kaum laki-laki yang melewati mata kaki tempatnya di neraka. Dan ulama menjelaskan makna hadis-hadis yang menjelaskan karena sombong maksudnya adalah dosanya akan lebih besar kalau dilakukan untuk menyombongkan diri. Tetapi bukan berarti kalau dia tidak sombong dia tidak berdosa karena ada seorang sahabat seorang sahabat itu kakinya cacat maka beliau pun minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap menggunakan pakaian isbal kenapa karena kakinya cacat kan sudah jelas dia bukan karena sombong dia sudah mengutarakan sebabnya. Ya Rasulullah kaki saya cacat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh. Kamu harus tetap mengangkat pakaian bahkan beliau mengatakan setiap ciptaan Allah itu baik. Ya. Menurut kalian itu enggak baik, tapi ciptaan Allah itu baik. Iya. Ini orang cacat. Artinya sudah jelas dia enggak sombong tetap saja diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan pakaian tidak menutupi mata kaki. Dan apabila dilakukan dalam solat dosanya lebih besar lagi. Karena sedang beribadah kepada Allah. Iya. Pertanyaan yang kedua, pakaian yang bergambar orang atau kaos bergambar pohon dan lain-lain waktu kampanye. <laughs> Kalau bergambar bernyawa, gambar orang, gambar bernyawa, maka ini termasuk dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang keras gambar bernyawa. Dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, di antaranya sabda beliau dan nasi adaban. inna dan nasi adaban yaumal qiyamah al musawwirun sesungguhnya orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar maksudnya yang membuat gambar-gambar bernyawa iya dan masih banyak sekali hadis yang mengandung ancaman keras terhadap orang yang membuat gambar bernyawa atau memiliki gambar bernyawa iya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam satu hari pulang ke rumah melihat ada gambar bernyawa di rumah beliau dan beliau beliau marah besar. Ya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha sangat ketakutan. Ya. Jadi kalau itu gambar bernyawa maka tidak boleh. Kalau gambar apa namanya yang sifatnya bukan gambar bernyawa dan juga tidak mengandung kemaksiatan, tidak ada aurat wanita, atau yang kemaksiatan yang lain, maka hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah. Namun bisa saja menjadi terlarang dalam kondisi tertentu. Ya contohnya tadi dalam solat, Minimal hukumnya makruh. Karena dapat mengganggu kekhusyukan kita. Kalaupun posisinya di belakang. Nah kalau posisinya di belakang, itu bisa lebih besar lagi. Apa namanya? Uh, kemakruhannya atau bahkan keharamannya. Kenapa? Karena mengganggu orang ya mengganggu orang, merusak konsentrasi orang lain dalam sholat. Kalau kita pas di saf depan, orang di belakang terganggu. Iya. Waktu berkampanye, kampanye apa maksudnya di sini? Iya. Kalau kampanye kampanye partai partai politik, iya. Ini bukan bukan cara-cara Islam. Kampanye partai politik demokrasi itu bukan cara-cara Islam, itu adalah cara-cara orang kafir yang diimpor dari negeri-negeri kafir. Saya waktu umroh membeli mainan delman unta untuk kenang-kenangan cucu. Ini termasuk gambar bernyawa. Termasuk gambar bernyawa walaupun untuk permainan anak. Kecuali enggak terlalu persis, ya seperti boneka-bonekanya Aisyah radhiyallahu anha itu enggak persis seperti gambar bernyawa. Iya. Kalau dia sangat persis seperti onta maka tidak dibolehkan. Demikian pula boneka-boneka untuk permainan anak perempuan uh, eh, enggak boleh yang sama persis dengan bentuk bentuk makhluk bernyawa, apakah itu manusia atau hewan. Iya, ini tidak dibenarkan. Termasuk di dalam gambar bernyawa itu tadi. Yang dimaksud dengan gambar bernyawa itu bisa jadi lukisan, pahatan, atau patung-patung boneka-boneka dan yang semisalnya. Baik. Apakah hukumnya menjual pakaian bergambar makhluk bernyawa? Tadi sudah kita jelaskan <clears throat> Ini termasuk dosa besar Termasuk dosa besar Iya Dan perlengkapan solat bermotif Ini hukumnya makruh Seperti yang sudah kita sebutkan tadi Ini hukumnya makruh <clears throat> Dan apabila Itu mengandung perhiasan Perhiasan dalam artian orang kalau mandang nampaknya cantik. Ya kan? Itu namanya perhiasan. Maka tidak dibolehkan seorang wanita mengenakannya kecuali hanya bersama mahramnya saja atau suaminya. Ya. Dengan berita-berita yang beredar di sosial media, ada seorang kafir masuki masjid dan sebuah pesantren di negeri ini. Bagaimana kita bertabayun menanggapi berita tersebut? Kalau itu benar, maka ini tidak patut orang kafir memasuki masjid kecuali ada satu hajat yang sangat besar. Contohnya apa? Dia mau mempelajari Islam. Dia mau mempelajari Islam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat tawanan perang orang kafir di masjid beliau yang kemudian mereka masuk Islam. Jadi tidak dibenarkan orang kafir masuk masjid orang kafir masuk masjid kecuali ada satu hajat yaitu untuk mempelajari Islam. Terima kasih. Untuk mempelajari Islam. Iya. Kalau kemudian ternyata justru untuk merusak Islam atau merusak kaum muslimin, maka sudah jelas kemungkarannya. Contohnya apa? Datang ke masjid untuk meraih dukungan kaum muslimin agar dia menjadi pemimpin. Maka ini hukumnya haram bagi kaum muslimin dan tidak dibenarkan membantu dia karena ulama seluruhnya sepakat. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya memilih pemimpin kafir. Haram hukumnya memilih pemimpin kafir. Tidak ada perbedaan pendapat, sepakat ulama. Dan itu termasuk sebesar-besarnya sikap wala terhadap orang kafir. Apabila kita memilihnya menjadi pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Apa maksudnya wali-wali kalian? Yaitu orang-orang yang kalian bersikap loyal kepada mereka atau cinta kepada mereka atau mendukung mereka dan senang kepada mereka. Itu namanya wali. Sebagian mereka hanyalah wali bagi sebagian yang lain. Kemudian Allah ingatkan dengan keras. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, sebagai orang yang dia bersikap loyal kepadanya, maka dia bagian dari mereka. Artinya ini ancaman. Seseorang itu bisa murtad keluar dari Islam kalau dia bersikap loyal kepada orang-orang kafir. Ya, ini bahaya. Jadi kalau dia misalkan tokoh politik kafir kemudian datang ke masjid-masjid, datang ke pesantren-pesantren untuk mencari dukungan atau mencari simpati atau membuat pencitraan, maka tidak sepatutnya kita membiarkan dan mendukung orang seperti ini. Ya, kecuali dia datang untuk mau belajar Islam, maka tidak apa-apa ya selain daripada Masjidil Haram. Ya, tidak boleh masuk ke Masjidil Haram dan juga uh, sudah tidak boleh lagi masuk di Masjid Nabawi. Walaupun dulu dibolehkan, sekarang sudah tidak boleh lagi masuk orang kafir di dua kota suci. Iya. Nah ini. Adapun soal beritanya, nah ini tidak terlalu penting bagi kita soal beritanya dan harus lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan berita. Kalaupun benar, kalaupun benar, maka harus dipikirkan uh, menyebarkan itu sejauh mana sejauh mana manfaat dan mudaratnya. Ini semua berita yang kita dapatkan, terutama berita-berita politik harus dipikirkan terutama yang berkaitan dengan para penguasa atau pemerintah. Tidak boleh asal kita menerima berita kemudian menyebarkan atau yang mengandung celaan terhadap pemerintah ini tidak dibenarkan. Iya. Jadi hati-hati. Intinya dalam permasalahan tabayyun satu berita, satu jangan mudah percaya harus kita pastikan sumbernya benar. Kedua, tidak semua berita boleh kita sebarkan. Tidak semua berita boleh kita sebarkan. Ya. Harus lihat maslahat dan mudaratnya. Harus lihat maslahat dan mudaratnya. Yang ketiga, yang kita harus lebih berhati-hati lagi apabila terkait dengan pemerintah. Tidak boleh kita menyebarkan berita yang di situ mengandung celaan secara terbuka kepada pemerintah. Karena itu bukan cara menasehati yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan." Siapa yang ingin menasehati penguasa janganlah dia tampakkan terang-terangan. Walakin liya'khudh biyadihi falyakhlu bihi. Tetapi hendaklah dia pegang tangan tangannya dan menyepi dengannya. Fa in qabila minhu fadak wa illa qad adda alladhi alaihi. Apabila itu diterima Maka itulah yang diinginkan Kalau tidak dia sudah Melaksanakan tugasnya Baik, ini secara khusus terkait dengan pemerintah Iya Bolehkah dalam sujud terakhir kita berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia? Pertama, berdoa dalam sujud Tidak dikhususkan sujud terakhir Sujud kapan saja karena hadisnya bersifat umum Tidak menetapkan atau mengkhususkan sujud yang terakhir Rasulullah sallallahu bersabda Aqrabu ma yakunul abdu min ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud maka perbanyaklah doa Yang kedua, yang lebih afdol adalah membaca doa-doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sujud beliau termasuk zikir-zikir yang beliau baca itu lebih afdol yang berikutnya kalau tidak mampu atau tidak mengetahui zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka boleh memilih doa-doa yang berasal dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak hafal juga satu pun maka hendaklah berdoa dengan bahasa Arab karena itu bahasa solat kalau itu juga tidak mampu, maka mau apa lagi selain bahasa yang kita pahami? Iya. Jadi ini tidak dianjurkan kecuali kita memang nggak mampu sama sekali untuk berdoa dengan doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbahasa Arab. Padahal, alhamdulillah, setiap Muslim menghafal paling tidak satu doa itu saja dibaca kalau kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu sudah mencakup segala kebaikan, segala kebutuhan kita untuk kebaikan dunia dan akhirat. Iya. Jadi sebaiknya dihindari membaca uh, doa dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam solat. Sepatutnya dihindari. Kecuali betul-betul sangat terpaksa tidak memahami, tidak menghafal satupun doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kapan kita menurunkan jari saat tasyahud akhir? sesudah bacaan doa atau sebelum doa. Para ulama berbeda pendapat kapan kita berisyarat dan kapan menurunkannya. Sebagian berpendapat hanyalah kita tatkala membaca tasyahud di dalam solat dan sebagian lagi berpendapat dari awal sampai akhir. Pendapat yang lebih kuat insyaallah taala adalah selama duduk tasyahud tersebut. Selama duduk tasyahud tersebut. Iya. Karena dalil-dalil menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan telunjuk ketika duduk tasyahud. Ketika duduk tasyahud Berarti selama duduk tasyahud Sampai sesaat sebelum salam Ini barangkali yang lebih kuat insyaAllah ta'ala Jika kita tiba-tiba terserang kantuk yang cukup berat ketika sholat Apa yang harus kita lakukan? Jika bertawud bagaimana caranya? Kalau kantuknya sangat berat boleh dengan membaca ta'awud minasyaitanir rajim kalau masih kantuk juga maka hentikan sholatnya istirahat dulu, tidur dulu kalau kantuknya sangat berat karena nggak mungkin dia bisa sholat bahkan bisa jadi dia membaca doa untuk kebaikan dirinya malah dia membaca doa untuk kerugian dirinya ya karena saking ngantuknya atau dia sujud nggak bangun-bangun ya, ternyata ketiduran ya jadi hilangkan dulu kantuknya dengan beristirahat sejenak atau tidur sejenak apabila kita suka terserang kantuk pada saat sholat apakah itu normal atau ada gangguan ain bisa saja beberapa kemungkinan apakah karena kecapean, kurang istirahat atau karena penyakit apakah itu penyakit yang sifatnya penyakit fisik biasa atau karena gangguan syaitan. Jadi semua kemungkinan itu ada, ada kemungkinan terjadi. Ya. Dan semuanya bisa diobati dengan cara meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan atau minta disembuhkan penyakit. Ya. Kapan kita Oh ya ini sudah ini. Bagaimana bila memasang foto keluarga di rumah? Pertama, ini termasuk kategori gambar bernyawa. Menurut pendapat yang paling kuat. Ya. Ini termasuk kategori gambar bernyawa. Karena hadis kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak memberikan pengecualian. Apakah gambar itu dibuat dengan tangan atau dibuat dengan alat. Sampai-sampai kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, lancang seseorang yang ingin memberikan pengecualian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau mengucapkan hadisnya bersifat umum. Beliau hanya mengatakan gambar bernyawa. Sama saja sehingga itu mencakup sama saja apakah gambar dengan tangan atau dengan alat tidak ada bedanya itu termasuk gambar bernyawa iya dan para ulama yang berpendapat itu bukan gambar bernyawa seperti Syekh Nusaimin rahimahullah tetapi beliau pun tidak kemudian memudah-mudahkan menggunakan foto-foto iya -foto hanyalah beliau bolehkan itu kalau ada hajat kalau ada kebutuhan misalkan orang bikin KTP buat password ya bukan untuk selfie bukan untuk profil di Facebook atau di WhatsApp dan lain-lain ya dan seluruh ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat haram hukumnya foto wanita dilihat oleh laki-laki lain atau ditampilkan di media massa itu nggak ada perbedaan pendapat ulama jangan mengatakan ulama nggak sepakat dalam masalah gambar bernyawa iya betul kalau itu betul tapi foto wanita ulama seluruhnya sepakat itu tidak boleh ini salah kaprah kalau mengatakan ulama juga berbeda pendapat foto wanita iya kenapa karena wanita itu aurat harus disembunyikan harus ditutup Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu auratun. Idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan." Wa aqrabu ma yakunul mar'a min rahmati rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Wanita itu adalah aurat. Apabila dia keluar rumah, setan akan menghias-hiasinya, mempercantiknya, memperindahnya di mata laki-laki. Dan saat terdekat seorang wanita ketika dia berada dalam rumahnya Saat terdekat seorang wanita dengan rahmat Allah ketika dia berada di dalam rumahnya Jadi hadis yang mulia ini menganjurkan wanita tinggal di rumah jangan keluar Kecuali kalau ada satu hajat atau hal darurat Sebagaimana juga firman Allah وَقَرْنَ fi buyutikunnah Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian wahai para wanita. Supaya apa? Tidak terlihat oleh kaum laki-laki. Tapi sekarang nggak keluar rumah, tapi upload fotonya di Facebook. Ya. Sama saja, bukan hanya satu dua orang laki-laki yang lihat, seluruh laki-laki di seluruh dunia bisa melihat. Ya. Dan nggak ada bedanya. Yang sudah bercadar dan tidak bercadar. Ini juga termasuk salah kaprah dia pikir kalau sudah bercadar boleh foto-foto kemudian dilihat oleh laki-laki. Ini salah. Ya. Tidak ada ulama satupun yang membolehkan itu. Jadi ulama hanya berbeda pendapat apakah foto itu gambar bernyawa atau tidak. Atau bukan termasuk gambar bernyawa. Pendapat yang benar itu termasuk gambar bernyawa dan ulama tidak berbeda pendapat foto wanita itu tidak dibolehkan untuk dilihat oleh kaum laki-laki. Ya, apalagi kalau diupload di media-media massa. Nah, sekarang kalau kita tempelkan di rumah, maka di rumah itu sering ada tamu atau ada pembantu, ya. Dan di situ ada gambar uh, seorang wanita, ada gambar ibu kita, istri kita, maka ini tidak patut. Ini tidak patut. ya. Dan sebagaimana kita katakan, pendapat yang benar, yang kuat itu termasuk gambar bernyawa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk rumah yang padanya ada anjing dan gambar bernyawa ya maksudnya malaikat apa yang tidak masuk malaikat rahmat malaikat yang Allah tugaskan untuk membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk rumah kita kalau ada gambar-gambar bernyawa ataupun ada anjing. Jadi rugi kita. ya. Maka itu tidak patut. Sama dengan album yang album foto-foto kemudian kita biarkan di meja, tamu datang lihat-lihat, sama saja. Apakah apa hukumnya gambar hasil foto di HP menyimpannya atau memajangnya? Foto binatang maupun manusia. Tadi sudah kita sebutkan dalil-dalilnya ini hukumnya haram sama. Tidak dibolehkan. Iya. Menyimpannya apalagi memajangnya, apalagi dipajang di internet. Iya. Ini tidak dibenarkan. Dan lebih parah lagi kalau itu adalah foto atau gambar seorang wanita. Sama saja. Pakai jilbab atau enggak pakai jilbab, pakai cadar atau enggak pakai cadar. Iya pakai cadar kadang justru fitnahnya lebih besar ya ikhwan yang lihat penasaran ya cantik nggak ya ya kontak-kontak dulu akhirnya minta fotonya terus ada orang ikhwan laki-laki yang telanjang mah udah biasa itu ya naudzubillah dia nggak tertarik yang bercadar malah dia tertarik jadi bukan berkurang fitnahnya justru lebih besar Ya, Apakah boleh untuk laki-laki menggulung celananya? Apa itu termasuk isbal? Menggulung celana supaya tidak isbal itu sepatutnya dilakukan dan lebih bagus lagi dipotong. Ya, dipotong. Kalau belum sempat potong, kemudian kepanjangan, kemudian kepanjangan, maka hendalah digulung. Tapi lebih bagus dipotong. Kalau sudah dipotong, maka apabila ada godaan syaitan untuk memanjangkan lagi, dia sudah enggak bisa memanjangkan karena sudah dipotong. Ya. Tapi kalau cuma digulung-gulung, ada godaan syaitan untuk memanjangkannya lagi, maka dia akan panjangkan lagi. Dia akan lepas gulungannya. Kalau sudah dipotong tidak mungkin. Baik. Kemudian tadi kita sebutkan, tadi sudah kita sebutkan larangan meng mengikat rambut dan menggulung pakaian. Nah, bisa jadi makna pakaian itu termasuk menggulung uh, celana. Maka ini hukumnya makruh dalam sholat, Tapi wajib dia lakukan. Ini hukumnya makruh tapi wajib Ya, bagaimana itu bisa terjadi? Hukumnya makruh dalam sholat, tapi wajib dia lakukan. Kenapa wajib? Karena kalau dia biarkan menutup mata kaki dan menutup mata kaki hukumnya haram. Jadi kalau dia biarkan haram, kalau dia lakukan makruh. Maka dalam kondisi seperti itu menghindari yang haram lebih diutamakan. Iya. Jadi hal itu boleh saja kecuali dalam sholat itu bisa jadi hadis yang kita sebutkan tadi mencakup maknanya, maka hukumnya makruh, maka lebih bagus dipotong celananya laki-laki jangan sampai melewati mata kaki. Ya. Masih ada waktu atau sudah cukup? Salam. Apa? Ya berapa setengah tahun edukasi anak-anak kecil belajar misalnya belajar tumbuhan belajar hewan Ya. Iya. <clears throat> Menggunakan gambar-gambar bernyawa untuk hal yang sifatnya ada kebutuhan atau darurat Tadi sudah kita jelaskan para ulama membolehkan. Para ulama membolehkan karena ada uh, kebutuhan atau darurat. Iya. Mungkin pelajaran biologi misalkan atau pelajaran lain kedokteran yang mau tidak mau harus ada tampilan kepalanya atau isi dalam kepalanya, maka ini sifatnya hajat. Ada hajat bukan sekedar untuk main-main. Adapun sekedar untuk mainan maka tidak boleh. Ya, tidak boleh sama persis. Tidak boleh sama persis dengan uh, gambar bernyawa. Para ulama menjelaskan boneka-boneka Aisyah yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan maknanya uh, seperti boneka-boneka yang sekarang yang sama persis dengan orang aslinya. Ya, Jadi tidak apa-apa insyaallah taala. Itu sama dengan kita butuh untuk KTP, untuk paspor dan yang semisalnya. Baik, wallahu alam. Hmm. Silakan Pak. Eh, Apanya Pak? Simbol kepala negara misalnya Iya. Mereka sekali sekali di padang padang ya? misalnya sama saja, nggak ada bedanya. Menurut pendapat para ulama yang mengatakan foto itu termasuk gambar bernyawa. Ya, nggak ada bedanya, sama saja. Mau gambar siapapun. Ya. Apa itu, Pak? Ya. yang lain. Gimana? Sampai sekarang juga masih Iya. Ya. Gambar siapapun dan siapapun yang melakukan itu bukan dalil. Iya. Jadi gambar siapapun, raja siapapun, mau raja Saudi, raja manapun, itu semuanya bukan dalil. Dalil adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia salah, tetap salah gitu. Baik. Cukup. Baik. Ini saja yang bisa saya sampaikan Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta astaghfirka wa atubu ilaik Wa ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh